Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd.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 Mari kita niatkan ketika kita duduk bareng di majelis ilmu ini Bapak Ibu kita niatkan korup kepada Allah Ta'ala kita niatkan sebagai ibadah ya, tolabul ilmi itu kita niatkan ikhtikaf, kita niatkan kumpul orang-orang soleh kita niatkan silaturahim kita niatkan berkumpul dengan orang-orang soleh <clears throat> mudah-mudahan dengan semua niatan ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahalanya dengan sempurna Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan malam hari ini Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita Yang telah lalu maupun yang akan datang Yang besar maupun yang kecil Yang nampak maupun yang tidak nampak Yang kita sadar maupun tidak sadar dan terakhir kita bertawasul kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu dengan amal soleh ini Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama Dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab Amin Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang tiga poin ya Poin pertama itu di surga jadi panjenengan semua ini nanti kalau masuk surga Bapak Ibu itu tidak ada yang namanya dengki, tidak ada yang namanya sombong, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada. Makanya kadang ada pertanyaan dari beberapa <clears throat> umahat ya dari beberapa ibu-ibu lo gimana kalau suamiku nanti punya banyak istilah ya opo dok remak ya lah ya apa saya gitu nggak usah khawatir bapak ibu ini nggak usah khawatir kalau di dunia saja ada orang itu yang masya Allah hatinya itu seperti burung Bapak Ibu tidak ada dendam tidak ada dengki semua orang yang berbuat salah kepadanya dia maafkan kalau di dunia saja ada seperti itu maka bagaimana ketika di surga jadi penduduk surga itu Bapak Ibu ketika mereka masuk surga yang namanya perasaan benci, dengki, iri itu hilang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali dari hati orang-orang mukmin. Nah, ini dijelaskan Allah Ta'ala Bapak Ibu dalam surat Al-A'raf ayat 42 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi memang syarat masuk surga itu harus mukmin, Pak. Harus mukmin kemudian di samping iman juga mengerjakan amal soleh. Kalau ada orang ngaku mukmin tapi tidak sholat, tidak puasa, ya berarti itu imannya omong kosong. Karena iman itu di samping tasdiqun bil qalb membenarkan dengan hati juga qaulun bil lisan ucapan dengan apa lisan wa amalun bil arkan juga adalah Jadi untuk masuk surga itu harus ada iman, harus ada amal soleh. Cuma amal soleh itu kata Allah Taala, la nukallifu nafsan illa musaha. Masya Allah, rahmat Allah Taala kepada kita. Kami tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Misalkan sampai yang tidak bisa sholat ya, eh, tidak eh, bisa sholat, tidak bisa sholat dengan berdiri kalau tidak apa-apa jangan dipaksa enggak kan begitu kan orang sakit atau orang sangat tua gitu, ya, tidak kuat puasa orang yang mempunyai penyakit kronis kalau memang tidak kuat berpuasa aja maksa-maksa gitu loh Islam seperti itu pak ya jadi kata Allah Ta'ala La nukallifu nafsan illa wus'aha Kami tidak membebani seseorang Kecuali sekadar kemampuan kemampuan Ulaika ashabul jannah Mereka itulah penduduk surga Hum fiha khalidun Mereka abadi di dalamnya Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang masuk surga Bapak Ibu tanpa azab tanpa hisab abadi di sana. Terus Allah bercerita, wa nazahna ma fi sud Panjenengan mungkin di samping rumah, di pekarangan rumah kan ada rumput-rumput liar Pak Itu kalau cuma disabit begini atau pakai yang alat serut itu itu kan cepat atau lambat pasti tumbuh kembali karena tidak dicabut dicabut tapi kalau dicabut habis sudah nggak akan tumbuh dia kata Allah wa nazakna ma fi sudurihim kami cabut apa yang hati mereka, dada mereka min ghillin. Makanya Bapak Ibu, kenapa kok Allah Ta'ala menyebutkan dada? Orang kalau dia itu ya banyak memikirkan yang mestinya nggak dia pikirkan, itu pasti sesak dadanya gitu loh. Makanya kalau ada penyakit-penyakit hati itu orang itu pasti sesak dadanya, Pak. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma fi sudurihim min ghillin kami cabut apa yang ada dalam dada mereka min ghillin dari apa ghil ghil dengki iri ya benci kemudian tajri min tahtihimul anhar mengalir sungai-sungai di bawah mereka masya Allah waqalu kemudian mereka mengucapkan ketika sudah masuk surga Pak alhamdulillahilladzi Allah yang sudah menunjukkan kami kepada jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah dan kami tidak bakalan mendapatkan petunjuk kalau Allah yang tidak memberi petunjuk kepada kepada kami. Jadi pengakuan Pak, kita ini tidak bakal jadi mukmin kalau memang bukan Allah taala yang mentakdirkan kita menjadi mukmin mukmin. Kita tidak bakalan bisa mendapatkan hidayah kalau tidak datang dari Allah Ta'ala makanya minta terus ihdinas siratal mustaqim minta Pak ihdinas siratal mustaqim kita minta kepada Allah hidayah ilmu dan hidayah a, a amal hidayah apa? hidayah ilmu dan hidayah amal laqad ja'at rusulu rabbina bil sungguh telah datang Rasul-Rasul Rob kami dengan kebenaran ya dengan Al-Quran dengan ajaran Islam yang suci Masya Allah kemudian wanudu mereka dipanggil anjil kumul jannah itu lo surga tumuha kalian mewarisinya bima kuntum malun karena apa yang dahulu kalian kerjakan Bapak Ibu jadi memang untuk masuk surga itu perlu aman Meskipun ada beberapa orang itu Bapak Ibu yang masuk surga itu tanpa amal sama sekali. Lah terus apa gunanya kita beramal Bapak Ibu? Gunanya ada. Ya gunanya itu nanti untuk menentukan panjenengan ketika di surga itu tingkatan berapa. Karena surga itu memiliki mi'atu daroja 100 tingkat tingkatan antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang lain itu seperti antara langit dan dan bumi. Tingkatan yang paling tinggi surga itu yang paling atas pak, surga Firdaus. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida saal fasaluhul firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus. Jadi jangan tanggung-tanggung pak Minta mobil, minta rumah Wala nggak ada apa-apanya itu Minta itu masuk surga Firdaus tanpa adab, tanpa hisap itu ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan ya Allah kalau niki nikmat bersuara kok kok betul pantas gitu ya Allah. Tapi ini tanpa apa gitu betul kiyat. Ya bes pun njaluk apa? Jadi langsung minta surga Firdaus, Pak. Nabi tahu amal kita itu ya pas-pasan begini. Kadang amal itu males-males, minimalis, ngono jaluke eh, uwake oh, gitu kan tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih. Idza sa'altumullaha kalau kalian minta kepada Allah fas'aluhul firdaus mintalah surga firdaus fa innahu a'lal jannah karena firdaus itu surga yang paling tinggi wa ausatul jannah surga yang paling indah kemudian langsung di atasnya itu arsh wasaqfuha arsyur rahman atapnya itu pak kubahnya itu ibaratnya kalau masjid langsung apa arsh dan dari surga Firdaus ini bersemburat mata air surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang masuk surga Surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisabnya ini komat kamit kita itu itu pak setiap habis sholat lima waktu ya setiap sujud kita sujud itu bukan hanya terakhir pak semua sujud dalam sholat dan bukan kalau di sholat wajib tidak bisa di sholat sunnah yang jenengan bisa jangan kemudian kayak sebagian orang itu imamnya sudah tahiyat ya biasa sujud nah, itu malah tidak sah ya. jadi saya katakan kepada panjenengan yang biasa memperpanjang sujud sendiri ketika sholat berjamaah padahal imam sudah takbir untuk tahiyat awal itu malah salah bisa-bisa malah sholat sampai anda sah karena tidak ngikuti imam kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna ju'ilal imamu liyutamma bihi imam itu dijadikan untuk diikuti Faida kabbaro kalau imam mustakbir birunang nang biro ojo suwi-suwi dalam su sujud itu ada pak makanya saya ngomong begini karena ada gitu loh dan saya tahu sendiri imam mau salam tuh dia bangkit dia gitu loh nah ini ya ya karena tadi itu mungkin kurang ilmu ya kurang ngaji sehingga dia tidak ngerti itu gitu ya, ini poin pertama Bapak Ibu jadi kalau panjenengan ingin menjadi penghuni neraka naudzubillah ingin menjadi penghuni surga hilangkan sejak di dunia yang namanya penyakit-penyakit hati dendam jengkel marah mangkel mangkel bejengkel sama gitu beda beda awalnya aja gitu kan cemburu bagi perempuan ya, pokoknya khusnudon kepada siapapun hilangkan nah, itu beban semua itu bikin sesak dada coba para istri kalau dia itu nang suaminya itu gak karu-karuan ya suudon ya macem-macem ya bentak ya gak nurut lah penyakitnya penyakitnya akeh gitu dan yang namanya dosa itu pak itu beban pak di punggung kita Makanya kalau panjenengan yang mudah-mudahan tidak ada, kalau memiliki penyakit punggung berat, kakek dosa paling. Nah, kenapa? Karena Allah kan mengatakan alam nashrah laka sodrak ya kan? Wa wadahna angka wizrak wa wadahna kami gugurkan angka darimu wizrak dosamu. Apa dosa itu? Allah anqadha dahrak yang membuat punggung itu keberatan, Pak bahasa Arab kalau ada dipan ya dipan terus ada orang naik di atasnya telah bunyinya kriet gitu ya halo ya panda itu dalam bahasa Arab namanya nakil kata yang sama dengan angkodo. Jadi dosa itu Pak, kalau kita banyak dosa itu beban berat. Jadi seakan-akan punggung kita tuh kertek kertek kudu puklek gitu kakek dosa gitu. Makanya ya kita ya gak usah lihat siapa-siapa lihat diri kita aja nih punggungnya banyak sakit berarti dosa nang tobat kan begitu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita Bapak Ibu Nah, poin yang kedua sekarang Siapa penghuni surga yang paling banyak? Ya jawabannya paling banyak laki-laki. Lo ndak perempuan iya tapi beda dari pak. Nih. Loh saya ngomong ini bukan omong kosong loh, tapi saya ngomong ini berdasarkan dalil Bapak Ibu. Jadi yang jenengan perempuan jangan marah. Kalau marah berarti imannya ditanyakan wong ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kok. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercerita ketika sholat gerhana, Pak. Ya, jadi ketika ada gerhana matahari itu kan kepercayaan jahiliyah, kalau ada gerhana berarti ada orang agung mati atau orang agung lah lah lapar dalam lahir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bantah. Beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Gak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau kelahirannya. Ya, fa idza raaitum dzalika, kalau kalian melihat gerhana baik bulan maupun matahari, fadkurullaha maka berzikirlah kepada Allah. Ini dalam riwayat lain kan disuruh istighfar, disuruh tobat, disuruh disuruh sodako, disuruh memerdekakan budak. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik. Kami tadi loh ketika panjenengan sholat, kami itu kok melihat jenengan seakan-akan maju itu mau ngambil sesuatu, mau metik sesuatu. Summa ro'ainaka kata. Terus setelah itu Nabi kami melihat panjenengan kok mundur berjingkat seakan-akan menghindari sesuatu. Ini ketika beliau sholat pak, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini uridul jannah. Aku tadi diperlihatkan surga fatana wal dan makanya aku tuh pengen metik sedompol anggur ungkut itu sedompol apa sedompol itu pak nggak ada nih bahasa Indonesia nya sedompol sudah paham kan sedompol anggur itu mau diambil sama Nabi ya dan ini bukti bahwa surga sudah ada pak Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa kelompok muslimin yang mengatakan surga itu tidak ada, adanya baru setelah kiamat. Nah, kalau sekarang Eh, ada terus nganggur masa Allah menciptakan sesuatu yang nganggur karena dia pakai akal loh jelasnya ini hadisnya jelas ya surga sudah ada makanya Nabi diperlihatkan kemudian beliau ingin mengambil apa tadi metik sedompol anggur kata beliau walau asobtuhu kalau aku tadi berhasil mengambilnya memetiknya la akal minhu ma dunia pasti kalian akan terus memakannya selama umur dunia. Kenapa Pak? Karena barang-barang surga nggak ada yang fana, semuanya apa? Abadi. Wa uridun nar dan aku diperlihatkan neraka. Makanya beliau berjingkat tadi karena meledak-meledak gitu, nyalat-nyalat apinya. Falam araman dharan kal yaumi qattu afdah. Sungguh aku belum pernah melihat pemandangan yang paling buruk daripada hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahli nisa' dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah apa Nisa itu para lagi para perempuan. Qalu para sahabat bertanya, "Bima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah kok para perempuan yang menjadi banyak apa kebanyakan penghuni neraka? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bikufrihinna." Karena kekafiran mereka. Qila Nabi ditanya, "Yakfurna billah?" apakah karena mereka kafir kepada Allah boten Pak ya makanya mereka nanti itu setelah disiksa beberapa waktu dalam neraka kan kemudian dimasukkan ke dalam surga kalau kafir kepada Allah ya selama-lamanya berada dalam neraka nggak pernah ada kesempatan masuk surga surga. Nabi menjawab, ini para ibu perhatikan kalau ingin masuk surga panjenengan Ketika beliau ditanya Yakfur billah apakah karena mereka para wanita itu kafir kepada Allah? Nabi mengatakan la tidak. Yakfurnal ashir tetapi mereka itu kafir itu adalah mengingkari suami, mengingkari kebaikan suami. Yakfurnal ashir karena mereka kafir. Kafir itu kan bangkang kan, tidak nurut gitu. Karena mereka itu kafir kepada al ashir suami wa yakfurnal ihsan dan mereka itu mengingkari yang namanya keba kebaikan. Kebaikan suami itu diingkari, Pak. Okay? Nah, apa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Contoh mengingkari kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahrokullah. Kalau kamu suami berbuat baik kepada salah seorang mereka setahun penuh itu api tok ya nggak ada belas gitu jadi nggak ada jeleknya sama sekali setahun penuh thumma ra'at minka syai'an kemudian melihat darimu satu keburukan apa itu hilang semua kebaikannya pak yang diingat cuma elek gitu loh Kalat dia mengatakan maroai ra'aitu minka khairan yang bahasa Jawa kasarnya pendek dapuramu kono apa iblas gitu Pak. Itu namanya mengingkari kebaikan suami. Ada tidak di antara panjenengan yang dibegitukan istrinya? Tidak ada, gak? Istrinya solihah semua, taat semua nggak ada yang berani berucap keras ya karena nanti akan diajak kumpul bareng bersama di sur di surga dan sebaik-baik suami itu bapak ibu yang ngajari bagaimana agar istrinya itu taat dan nurut ya makanya kalau panjenengan ngaji ojo dewean bojone dijak pisan kecuali kalau panjenengan pulang ngajari bojone masya Allah gitu kan gitu pak ya jadi ini kepada para wanita hati-hati karena banyak menjadi penghuni neraka bukan karena kafir kepada Allah tapi karena kafir kepada kebaikan suami. Suami suami sudah banting tulang sudah macam-macam isi kurang wae gitu loh. Makanya banyak maling, banyak koruptoran karena para istri, Pak. Gak terima gawe wajah cek gula ngai piro gawe gini dok piro padahal besar pasak daripada tiang akhirnya suami jadi maling semua gitu Nah bilang. Kalau ingin menjadi sebaik-baik wanita, ini rumusnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nisa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sebaik-baik wanita Alati ini biar menjadi penduduk surga loh gitu. Karena kita sudah mendapatkan kerpean Sudah mendapat bocoran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Sekarang tinggal cara kita ya opo Gimana biar kita tidak menjadi penghuni neraka neraka. Makanya jadilah sebaik-baik wanita. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baik wanita allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang jika kamu suami memandangnya, memandang wanita itu kamu menjadi senang bahagia. Gitu. Ya. Ini istri panjenengan semua Pak ketika pulang langsung bahagia gitu kan. Ya ketika pulang ke kan hidup langsung jalur jima gitu pak Duh, saya ngomong ini beneran panjenengan tahu ceritanya Ummu Sulaim buatan sudah tahu kan Alhamdulillah berarti saya nggak usah pulang lagi wis tahu soalnya <clears throat> jadi yang pertama jadi kalau dipandang suami itu suami seneng pak suami bahagia gitu bukannya suami mandang itu malah sumpah kabeh gak kerasa nang omah wah ini bisa alamat gitu kan yang kedua wa idza amartaha ata'atka kalau kamu memerintahnya dia taat selama perintahnya itu bukan maksiat dia taat terus pak nggak pernah bangga nggak pernah ngeles nggak pernah kemudian begini begitu gitu pokoknya dilakoni selama tidak maksiat wa idza ghibta anha dan ketika kamu gaib darinya tidak di rumah pas pergi kemana ada kesibukan ya hafizaka fi nafsiha dia menjagamu wahai suami pada dirinya jadi gak sembarangan chattingan be wong lanang gak sembarangan metun teko oma gitu kan dijaga Pak karena dia sudah punya suami kemudian wa maliha dan menjaga harta suami Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu awalnya. Laki-laki adalah pemimpin para wani wanita. Nah, hadis ini itu menafsirkan surat An-Nisa ayat 34. Terus Bapak Ibu, wanita solehah itu nggak pernah dia itu menceritakan suaminya kepada orang lain. Ya, ingat ini. Wanita solehah itu keburukan suami nggak pernah diceritakan. Kalau bercerita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala minta agar Allah memperbaiki, Pak. Ini dari Hasan ya. Ini ada dalilnya ini. Atat bintun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashku zaujaha. Salah seorang putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi mengadukan suaminya. Ya, Faqala lahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya irji ya bunayya dan panjenengan Bapak Ibu kalau sudah punya menantu terus diwaduli anaknya sikapnya mestinya seperti ini irji ya bunayya kuliona minggat teko bojo itu gak api gitu loh irji'i ya bunayya pulanglah nah wahai putriku la imra'atun bimra'atin hatta ta'ti ma yuhibbu zaujaha wa huwa wazi' ya jadi la imra'atun bimra'atin intinya bukan wanita gitu loh jadi wanita hakiki itu adalah yang datang kepada suami dengan apa yang disukai suami gitu jadi wanita yang soleh itu mesti dia itu memedepankan apa yang disukai suaminya pak Gak pernah dia tahu bahwa suaminya gak suka terus dia ngelakoni wah ini bukan solehah gitu terus Nabi mengatakan walau kuntu amuru syai'an an yasjuda li syai'in kalau aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain la amartul mar'ata antas judali zaujiha pasti tak perintahkan wanita sujud kepada suami kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah, memerintahkan. Cuma kan beliau memerintahkan pak. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalau diperintahkan sujud kepada suami? Andaikan beliau memerintahkan sujud Kata Nabi min idomi haqqihi 'alaiha karena besarnya hak suami atas istri. Wa inna khairun nisa. Nah ini Pak yang perlu digarisbawahi. Dan sebaik-baik wanita itu allati idza utiyat syakarat kalau dia diberi bersyukur berterima kasih syukron gitu kan wa in umsika anha dan kalau nggak dikasih bu karena suaminya pelit bu macam-macam, macam sobarot dia bersabar bukan bentak sana bentak sini bukan marah cerita sana cerita sini wah kurang buka kabin bi awakmu ndak patean ndak begitu itu wanita yang salihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan istri-istri kita semua, istri-istri bapak ibu semua sebagai orang-orang yang wanita-wanita yang salihah. Ini kemudian ada lagi Pak Nabi itu bersabda begini ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah mau tidak beritahukan kepada kalian dari wanita-wanita kalian yang menghuni surga mau tidak Bapak Ibu dikasih tahu Nabi tidak mau nggih? Sudah tahu. Ah, ini Al-Wadudul Walud yang sangat mencintai suami yang sangat banyak anak. Jadi makna banyak anak itu tidak pernah nyusul Pak. Kan kadang-kadang ada wanita itu misalnya takdire bayi pitu meteng telu tahu nggih? Bayi pitu meteng telu pak artinya? Oh iya, ke, ke, ke kecil ya belum yeah. balik soalnya. Kenapa? Oh sudah balik. Apa tandanya? Sudah tak? Sudah. Oke, okay. jadi kadang-kadang kan lu dikukur nawal oh, gini-gini lu kayak cilik. Nah, Enggak, wanita solihah itu ketika ada anak bagaimanapun juga diterima Pak. Itulah al-wadud, al-walud, kemudian al-a'ud. Al-a'ud itu yang sangat kembali kepada suaminya. Ya misalnya kalau ada masalah tidak minggat balik kepada suami. Ada yang memaknai bahwa al-aud itu yang suka kembali itu kembali kepada suami dengan manfaat. Ya. Kan kadang-kadang ada wanita itu Pak yang kayak iso opo-opo ya kan kayak iso bantu suami. Ada wanita ada kadang wanita itu sentai-entai duit. Ada kadang wanita itu mas kawinnya muwahal. Wah ini bukan aud blas tapi entai gitu. Ya panjenengan tahu sendirilah. Gitu. Allati idza dulimat, kemudian kalau dia didolimi sama suami, ya. Ya bentuk kezaliman kan sangat banyak, Pak. Yang penting ketika dia didolimi suami itu bukan mencak-mencak, bukan langsung buka cerai, ya, bukan langsung cerita sana sini, bukan langsung update status sampai saat dunia kabeh, tapi mengatakan hadhihi yaji fi yajika. Ini loh Mas tanganku ada di tanganmu. Diletakkan apa? Di ubun-ubunnya la azuqu ghamdan hatta tardha. Saya nggak bisa merem, saya nggak bisa tidur sampai sampean ridho. Padahal yang zalim siapa? Suaminya kan? Karena Nabi mengatakan kalau dia didolimi gitu loh Pak jadi kalau dia dizalimi bukan dia berbuat zalim. Ketika dia dizalimi itu begitu gitu loh. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri bapak ibu semua, eh, bapak ibu semua, istri istri bapak-bapak semua seperti wanita ini, Pak. Nah, makanya yang mulai sekarang dididiklah istri itu gimana biar nggak berani kepada suami. Saya kemarin ya saya terus terang aja kemarin kan saya ada kajian di Al Hikmah Pak Masjid Al Hikmah kelas sekolah Hikmah itu gitu. Ada bertanya ini ada suami istri Ustaz. Pokoknya istrinya itu berani sekali bentak-bentak pokoknya bangkang gitu loh gimana sikapnya ceraikan aja lah po kawan itu ada dua lanang lah po dipikir-pikir jauh-jauh ya insya Allah banyak yang lebih apa gantinya gitu jadi kadang-kadang ya sampai jadi laki-laki lah pak. Jadi laki-laki. Jadi cerai itu solusi. Kadang-kadang ada orang bilang itu itu nikahnya gak jadi. Ya enggak, karena coba dalam Al-Quran ada enggak surat An-Nikah? Ada enggak? Malah yang ada adalah at tolak diatur di sana gitu. Jadi salah satu solusi. Beda dengan di agama lain kan nggak ada cerai pak sehingga koyok ya kudu mati guys, so mati soalnya piye ini gitu kan. Karena ya orang menikah itu kan biar bahagia. Nah ini tidak menikah tapi malah seakan-akan dalam kerangka terus. Apa solusinya itu gitu. Makanya kalau memang si wanita nggak bisa dididik, didoakan juga kok pancat wae, ya, diajaknya juga tidak mau begini, apa ceraikan. Ya cuma pastikan anak-anak ya karena anak-anak ikut sampean pastikan ini nanti pak karena nurun gitu loh kepada anak-anaknya Panjenengan tahu ndak anaknya Nabi Nuh yang ketika diajak, "Ya bunayyar kam ma'anahi anakku, ayo naik kapal bersama kita." Nabi Nuh itu nggak tahu istrinya dua atau berapa, pokoknya salah satu istrinya yang bangkang itu itu akhirnya diikuti oleh anaknya ini, Pak, sehingga anaknya ikut bangkang pisang gitu. Ya, Anaknya ikut bangkang pisan ketika diajak, ayo naik kapal bersama kita. Langsung meles Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Aku akan berlindung kepada gunung yang menjauhkanku dari air ini gitu. Ngeyel. Padahal bapaknya nabi gitu kan. Kemudian Nabi Nuh mengatakan ya karena bapak kepada anak, Nabi mengatakan la asimal yauma min amrillahi illa marrahim Ya Allah nak, tidak ada yang melindungi hari ini dari banjir ini kecuali orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Belum selesai bapaknya ngomong, wahala bainahumal mauju fagana minal mughraqin. Akhirnya keduanya dihalang-halangi oleh ombak. Akhirnya sang anak naudzubillah termasuk orang-orang yang ditenggelam ditenggelamkan. Gitu sampai Nabi Nuh ini Pak Ini Nabi Nuh itu ya namanya bapak kepadangan Ya Allah kok anak gunung rokok ya gitu Kan kemudian yang ini dimarahi Allah kan Nabi Nuh dan kemarahan Allah kepada Nabi Nuh ini diingat-ingat sampai beliau tidak berani memberikan syafaat nanti Pak kan beliau mengatakan ya Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta arhamur rahimin wahai Rabbku ya Allah ya putra kula niku ya Allah termasuk keluarga saya gitu ya intinya KRP pengennya Nabi Nuh itu anaknya itu diampuni dan masuk surga Allah marah ya Nuh hei Nuh innahu laisa min ahli. itu loh bukan keluargamu keluargamu itu saya muslim innahu amalun ghairu salih amalnya itu bukan amal soleh fala tas'alni ma ilm ya kamu jangan minta kepadaku perkara yang kamu nggak punya ilmunya Ini a'idzuka an takuna minal jahilin ya kamu tak wanti-wanti ya jangan termasuk orang-orang yang jahil nah, berarti kalau ada orang Pak sing jelas-jelas kafir dimintakan ampun jahil berarti ya meskipun kerabatnya wong Nabi Muhammad aja dilarang kan begitu nah ini permintaan ini yang nanti ketika semua orang ketika di padang maksa kan minta syafaat setelah Nabi Adam datang ke Nabi Nuh Nabi Nuh tidak berani pak ingat-ingat dosanya itu gitu okay. <clears throat> kemudian eh, poin ketiga Bapak Ibu pernah dengar tidak ada istilah bahwa ternyata akhirat tidak kekal ada pernah dengar? Nah, kira-kira benar enggak pernyataan seperti itu? Enggak benar. Ya, ini saya langsung dalilnya gini Bapak Ibu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Yunadi munadin. Jadi ketika semua orang sudah masuk surga, Pak, itu ada seorang penyeru yang memanggil. Apakah Allah Ta'ala ataukah malaikat yang manggilnya itu inna lakum antasihu fala tasqumu abadan kalian di surga ini akan selalu sehat nggak pernah penyakitan belas ya jadi panjenengan ketika masuk surga itu sehat terus selama-lamanya nggak pernah penyakitan pak kayak di dunia wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan dan kalian di surga itu akan senantiasa hidup tidak mati belas yeah nggak mati belas juga nggak tidur penduduk surga itu pak karena sur tidur itu kan karena capek kan istirahat kan sementara di surga itu enak toh nggak pegel gitu loh wa inna lakum antashibbu falatahrohu abadan dan kalian di surga itu Pak ketika masuk surga itu akan terus remaja tidak tuwek belas gitu loh. Jadi panjenengan suka-suka itu nanti ketika masuk surga Masya Allah ganteng-ganteng Pak kuat-kuat gitu. Umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Dan wa inna lakum antan amu fala tab'asu abada. Dan kalian di surga itu akan terus merasakan nikmat akan terus merasakan kenikmatan, kesenangan, tidak melarat belas, tidak sedih belas. Itu di surga. Kemudian dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yukta bil maut." Kematian pak didatangkan. Kematian didatangkan. Kematian kan abstrak kan nggak ada wujudnya kan. Tapi nanti di akhir zaman, di akhir zaman, pada hari kiamat itu diserupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama seperti amal soleh dan amal dosa ya itu nanti diserupakan pak Nggih. Makanya orang ketika di kuburan kalau orangnya baik kan dia didatangi laki-laki, Pak. Ya nggak tahu pokoknya didatangi orang yang dia sangat ganteng, sangat harum, sangat indah pakaiannya gitu. Mayatnya bertanya, "Man antar sinten peang? Fawajugal wajhul ladzi ya'ti bi khair. Wajah peang ini kok menyenangkan gitu loh. Kan ada Pak kayak orang gitu ya ketika gitu jenengan ketemu kok tiba-tiba kok lalu seneng bunga gitu loh tapi ada orang itu juga dengan sekitar kita meletup akhirnya sumpuk kabe ada nggak seperti itu nah ini si mayat begitu sinten pian kok wajah pian itu nyeneng nong loh nek nyawang sampai nih kok kesawane kok adum ayem nyaman dia menjawab apa? Ana amal soleh. Aku amal soleh sampean. Jadi amal soleh yang panjenengan kerjakan ini Pak, termasuk Quran yang kita baca itu nanti ada wujudnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ji karena dia akan datang, datang ada wujudnya yaumal kiamat pada hari kiamat syafi'an li ashabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggalkannya atau membacanya. Membacanya. Okay? begitu Bapak Ibu. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Yukta bil mauti," kematian akan didatangkan, "fayuqafu 'ala sirat." Dia diberhentikan di jembatan sirat, Pak. <clears throat> sirat itu ada dua, ya, ada sirat yang di atas jahanam, Kemudian ada sirat lagi bagi orang-orang yang itu sudah pasti masuk surga cuma perlu dibersihkan dulu. Cuma gak masuk neraka. Nah ini nggak tahu wallah alam sirot yang mana. Tapi dalam riwayat lain itu diberhentikan di atas tempat yang mungkin sirot juga antara surga dan neraka. Sehingga penduduk surga bisa melihat, penduduk neraka juga bisa beli melihat. Thumma yuqalu kemudian dikatakan ya ahlal jannah hei penduduk surga fayat toliun kemudian pada dangak semua melihat siapa yang manggil gitu kan Summa yuqalu kemudian dikatakan ya ahlan nar wahai penduduk neraka naudzubillah. Fayattali'un mereka semua juga melihat dangak begini. Fayuqalu dikatakan kepada mereka hal ta'rifuna hadza. Kalian tahu ini enggak? Jadi dia itu diserupakan dalam wujud kambing kibas Bapak Ibu. Ya dalam wujud kambing kibas. Fayaqulun mereka menjawab na'am ya rabbana ya kami tahu wahai rabb kami hadal maut ini adalah kematian tahu mereka Pak Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fayu'maru bihi fayudbahu 'alas sirat kemudian diperintahkan ya para malaikat tentunya untuk menyembelih kematian itu di atas sirot tadi Tsumma yuqalu lil fariqaini kemudian dikatakan kepada dua golongan ya penduduk surga maupun penduduk neraka khuludun fima tajidun keabadian ini selamanya ini la mauta fiha abada gak ada lagi yang namanya kemah kematian nah ini dalil bahwa ketika orang di akhirat itu adalah abadi pak selama-lamanya makanya panjenengan bersabar andaikan dizolimi orang Andikan panjenengan itu melarat misalnya sabar. Wong panjenengan ini lo paling umurnya piro sih? 60 tahun, 70 tahun ya, itu pun nggak semuanya untuk amal soalnya nggak semuanya melarat ya kan? Pasti orang seneng ya kak, kemudian nggak enak belas tidak, pasti ada senengnya pasti itu itu. Cuma ya kadang-kadang manusia itu lebih ingat, lebih senang, apa lebih mengingat tidak enaknya daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak. Jadi umur 60 tahun itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan 15 tahun buat kanak-kanak pak 20 tahun buat tidur ya kan sisanya cuma 25 tahun itu pun kalau kita isi full dengan amal sholat jadi panjenengan itu paling ya ini 60 sampai 70 tahun kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang tiada batasnya itu tidak ada apa-apanya gitu loh makanya ber bersabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua sekeluarga, Bapak Ibu termasuk penduduk surga yang masuk surga tanpa azab maupun hisab. Amin. Tidak <clears throat> bisa ini Kok tumben kok lami Mas Yani? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu monggo silakan. Oke, Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit tadi tidak saya sampaikan karena khawatir waktunya tidak cukup ya berkaitan dengan ibadahnya wanita. Jadi sebaik-baik wanita itu bukan ahli sholat, ahli puasa, tidak pak. Jadi beda ibadahnya laki-laki dengan perempuan itu beda. Makanya Allah Taala mengatakan walaisa zakaru kal unta laki-laki tidak seperti perempuan <clears throat> jangan disamakan ya nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak sholatil mar'atu khamsaha kalau wanita itu sholat lima waktu wasomat syahroha puasa Ramadan cuma ini aja yang wajib-wajib aja kemudian wahafidhat farjaha menjaga kemaluannya hanya untuk suami Kemudian wa ata'at ba'laha mentaati sua suami cuma empat. Ya, cuma empat ini qila laha dikatakan kepadanya udkhulil jannah silakan masuk surga, surga min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syi'ti melalui delapan pintu surga manapun yang kamu kehendaki Aisyah ummul ini radhiyallahu anha ya, itu beliau mengatakan bahwa tidak sempat untuk nyaur utang puasa kecuali pada bulan Syakban. Bayangkan. Jadi karena ya lebih sibuk dengan haknya suami bapak ibu. Nah kadang-kadang ada orang itu eh, menganggap itu adalah suatu kebaikan tapi tidak baik sama sekali ya tidak baik sama sekali. Ada seorang wanita itu pernah mengadukan suaminya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sudah pernah ceritanya. Sudah paling nanti Ustadz ini harus tahu kok dicerita nama meneh itu. Ya wis tak buka pintu pertanyaan mamon. Ya, jadi dia itu mengadukan suaminya Pak kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya itu pak makanya panjenengan bapak ibu kalau didatangi orang itu jangan langsung ambil sepihak tapi dudukan bersama-sama keduanya ya. jadi wanita ini mengadukan bahwa suaminya itu mukul dia ketika sholat coba aja dengan bayangkan anak uang wedok sholat dipukul ah, bajingan sih yang mukul ya kan uang sholat kok dipukul ya karena itu laporannya Kemudian tidak boleh puasa pak, tidak boleh puasa sama suaminya. Kemudian dia juga bilang suaminya ini ketika subuh sering kesiangan. Sudah ada. Dilanjutkan bulan depan ya. Oke. Oke, dilanjutkan apa diteruskan loh pontit Nanti saya diomelin basic tukang adan manggil. Soalnya ini perlu satu jam lagi pembahasannya ini. Insya Allah begitu, intinya diingat-ingat kalau barangkali nanti pertemuan berikutnya saya lupa ya mau diingatkan. Ya, ini saja Bapak Ibu pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat buat kita semua di dunia dan di akhirat. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala Jika ada yang salah dari saya sendiri saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. <clears throat>